alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan anugerah kepada kita semua. Di antaranya yang paling besar adalah kenikmatan al-Islam dan juga iman. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya beritahukan bahwasanya kajian kita ini bisa juga didengar oleh ibu-ibu di musola wanita baik musola bagian kanan maupun bagian kiri dan insya Allah kajian ini juga direkam dan rekamannya bisa diambil di pintu nomor 17 dari jam 8 pagi atau jam 9 sampai jam 2 siang kemudian setelah asar sampai adzan isya dengan syarat kesana dengan membawa flash. Kemudian insya Allah di akhir pertemuan ini akan kita berikan kesempatan kepada jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan ditulis menggunakan kertas dan bagi yang belum punya kertas insya Allah sudah kita sediakan di depan bisa diambil di depan. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. As-salah, salat secara bahasa adalah ad-doa, yaitu doa. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan doakanlah mereka Kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doamu wahai Muhammad ini adalah ketenangan bagi mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, Iza du'ya ahadukum yujib, Fa inkana sa'iman fal yusalli, Wa inkana muftiran fal yatam. Yang artinya apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah menjawab undangan tersebut apabila dia dalam keadaan berpuasa fal yusalli maka adalah dia mendoakan dan apabila dia dalam keadaan tidak berpuasa maka hendaklah dia makan ini menunjukkan bahwasanya as-salah secara bahasa adalah berdoa kemudian secara istilah salat adalah ucapan dan juga perbuatan yang khusus Artinya yang disifatkan oleh syariat Muftatahatun bitakbir Yang dimulai dengan takbir Muftatamatun bitaslim Dan juga diakhiri dengan salam Ini adalah pengertian Solat secara syariat Ucapan-ucapan Perbuatan-perbuatan yang khusus Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan solat di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Solat adalah perintah yang kedua setelah syahadatain. Allah swt berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuki shalah." Tidak mereka tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah Allah swt semata dalam keadaan mengikhlaskan ibadahnya karena Allah wa yuqimu shalah. Kemudian diperintah untuk menegakkan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu shalah." Aku diperintah untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mengatakan sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah adalah Rasulullah Kemudian apa? Sampai wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat. Kemudian beliau SAW ketika mengutus Mu'ath bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Engkau akan mendatangi sebuah kaum di mana mereka termasuk ahlul kitab maka hendaklah dakwah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat mengakui la ilaha illallah, baru setelah itu kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka lima solat setiap harinya. Ini menunjukkan bahasanya solat ini adalah perintah yang kedua setelah syahadatain. Bahkan Allah SWT menjadikan solat ini sebagai rukun yang kedua dari rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami salah. Yang kedua adalah mendirikan salat setelah syahadatain. Dan salat ini langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW tanpa adanya perantara. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Mi'raj ke atas ke Sidratul Muntaha kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan di sana lima salat ini dan ini merupakan atau menunjukkan keutamaan sholat. Dan amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu abdu as-salah." Pertama kali yang akan dihisap pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholatnya. In saluhat salaha saluha sairu amalih. Kalau solatnya baik, maka yang lain juga baik. Apabila seorang menjaga solat lima waktunya, maka yang lain yang lain akan mengikuti. Wa in fasadat kalau solat lima waktunya tidak baik, fasada sairu amalihi, maka akan rusak seluruh amalannya. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan solat lima waktu. Dan Rasulullah SAW banyak di dalam hadis beliau beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan solat lima waktu ini diantaranya bahwasanya solat lima waktu ini bisa menjadi penebus dosa bagi seorang hamba. Beliau SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahun idza ujtuniba al-kaba'ir. Solawat lima Jumat ke Jumat berikutnya Ramadan ke Ramadan berikutnya Ini adalah penebus Terhadap dosa-dosa yang dilakukan diantaranya Apabila dihindari atau dijauhi Dosa-dosa yang besar Dan yang dimaksud dengan dosa-dosa yang bisa ditebus dengan Sholat lima waktu di sini adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa yang besar maka tidak bisa ditebus, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya solat lima waktu ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan solat. Apabila dia meninggalkan solat dan dia mengingkari kewajiban solat, maka para ulama beriktifak Bersepakat bahwasanya orang seperti ini kafir Dan keluar dari Islam Apabila dia meninggalkan sholat Dan mengingkari kewajiban sholat Mengingkari Artinya sholat ini tidak wajib Maka para ulama bersepakat Dan tidak ada di antara mereka yang mengatakan Tidak kafir Semuanya mengatakan kafir Mereka berselisih pendapat Apabila seseorang meninggalkan sholat karena malas dan dia masih mengakui bahasanya sholat itu wajib. Apakah orang seperti ini kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan kafir Keluar dari Islam Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa SWT aqamu shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Maka apabila mereka bertobat Dari kesyirikan mereka wa aqamu shalah, Kemudian dia mendirikan salat wa atau zakah kemudian mereka menunaikan zakat fa ikhwanukum fid din maka barulah mereka menjadi saudara kalian seislam kalau tidak melakukan itu semua berarti bukan saudara seislam artinya kafir kemudian sabda Rasulullah SAW al ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir Bedanya antara kita dengan mereka adalah as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Jelas bahasanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Kemudian beliau SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, Inna bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah, tarkas salah. Sesungguhnya antara seseorang laki-laki atau seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran batasnya adalah meninggalkan sholat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ini adalah meninggalkan sholat. Para ulama mengatakan atau sebagian ulama mengatakan di sini Rasulullah SAW mengatakan al-kufru artinya memakai al kalau al-kufru memakai al maka berarti yang dimaksud adalah al-kufrul akbar. Yaitu kekafiran yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini adalah sebagian atau pendapat sebagian ulama yang mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat dan dia malas dan dia masih mengakui bahasanya sholat itu adalah wajib maka dia keluar dari Islam dengan dalil-dalil yang diantaranya yang kita sebutkan. Sebagian yang lain mengatakan tidak keluar dari Islam. Ala kulihal perbedaan pendapat di karangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Ya sehingga para ulama sampai mereka berselisih apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sifat seperti ini mereka kafir atau atau tidak. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Marilah bersama-sama Mulai dari kecil kita mulai Mendidik anak-anak kita untuk terbiasa Menunaikan sholat lima waktu Dan Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis Telah memberikan kepada kita petunjuk Bagaimana supaya anak-anak kita nanti Menjadi orang yang Menjaga sholat lima waktunya Beliau mengatakan Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wahum abna'i wahum abna'u sab'i sinin perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat dan umur mereka ketika mereka umur 7 tahun ya umur 7 tahun kelas 2 SD ini sudah di kita perintahkan untuk salat sekedar diperintahkan dengan ucapan setiap salat lima waktu setiap datang subuh duhur, asar maghrib isya kita perintahkan tetapi tidak sampai dipukul. Kapan dipukul? Ketika sudah berumur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u abna'u ashri sinin. Dan pukullah mereka apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Artinya kalau kita perintahkan kemudian dia tidak salat, maka boleh kita untuk memukulnya. Tapi dengan syarat memukul yang tidak menyakitkan. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita mendidik anak. Supaya apa? Supaya anak, kita nanti kalau sudah balik, ya sudah dewasa, sudah waktunya untuk mengerjakan sholat, maka dia sudah siap, sudah terbiasa. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Banyak sekarang ini di antara anak-anak kita, bahkan yang sudah dewasa, yang mereka melalaikan sholat. Ya mungkin di antara sebabnya karena orang tua kurang perhatian masalah solat ini. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Akan ditanya tentang anak-anak kita. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah setelah kita mengetahui tentang pentingnya sholat lima waktu dan bagaimana kedudukannya di dalam agama Islam, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menunaikan sholat sesuai dengan sholat beliau. Pahala-pahala yang disebutkan di dalam dalil-dalil tentang keutamaan sholat ini didapatkan apabila sholat kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di samping ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana Rasulullah SAW salat? Bagaimana ketika beliau berdiri? Bagaimana ketika beliau memulai salatnya? Apa yang beliau baca ketika beliau rukuk? Apa yang beliau lakukan ketika beliau berdiri? Iktidal misalnya maka kita sholat seperti apa yang beliau lakukan. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Poin yang pertama adalah tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat, yaitu perkara-perkara yang harus disiapkan sebelum kita sholat. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat-syarat sholat adalah al-Islam. Syarat sahnya solat diantaranya yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Apabila seseorang kafir, maka solatnya tidak akan diterima, tidak sah solatnya. Meskipun dia solat 100 rakaat. Kalau dia kafir, maka tidak akan diterima solatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil musyrikin ayyamuru ya'muru syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum Tidaklah orang-orang musyrikin mereka memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka bersaksi terhadap dirinya mereka terhadap diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir ulaika habitat a'maluhum mereka lah orang-orang yang batal amalannya jadi orang-orang musyrikin orang-orang Quraisy yang mereka tinggal di Mekah mereka mengaku bahasanya mereka memakmurkan Masjidil Haram. Akan tapi karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, ulaika habitat amaluhum. Mereka lah orang yang batal amalan-amalan mereka. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang sholat dalam keadaan tidak berakal maka tidak sah. Di antaranya adalah orang yang gila. Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-qalamu an thalathah. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah orang yang gila sampai dia sadar kembali. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz. Yang ketiga adalah balik, mohon maaf. Yang ketiga adalah balik, yaitu sudah dewasa. Dan ciri-ciri dewasa ada tiga. Yang pertama Seseorang berumur 15 tahun Kalau sudah berumur 15 tahun Maka Dia sudah dewasa Atau Yang kedua ciri-cirinya adalah Dia pernah bermimpi basah Pernah bermimpi basah Meskipun belum berumur 15 tahun Maka ini sudah balik atau yang ketiga Sudah keluar air mani Meskipun belum pernah bermimpi Meskipun belum 15 tahun Maka ini sudah dewasa Ini baik laki-laki maupun wanita Ataupun wanita maka ditambah satu ciri Yaitu sudah haid Maka ini berarti sudah dewasa Kemudian yang keempat adalah bertoharah Yaitu bersuci Orang yang tidak bersuci ketika sholat Maka tidak akan sah sholatnya Tidak diterima sholatnya Rasulullah SAW bersabda La tuqbalu sholatun ghairi tahur ghairi tuhur Tidak diterima Sholat yang tidak disertai dengan bersuci Sholat yang dilakukan tanpa bersuci Maka tidak akan diterima oleh Allah SWT Kemudian syarat yang kelima Adalah masuknya waktu sholat Apabila sholat dikerjakan sebelum waktunya Maka tidak sah Orang yang sholat duhur jam 10 Maka tidak sah sholatnya Allah SWT berfirman Inna sholata Kanat alal mu'minina kitabam mawkuta Sesungguhnya sholat Itu telah diwajibkan Kepada orang-orang yang beriman di, di waktu yang sudah ditentukan Di waktu yang sudah ditentukan Duhur ada waktunya asar ada waktunya, maghrib, isya ada subuh ada waktunya. Ini harus kita tepati. Kalau seseorang sholat subuh jam 3 atau jam 2 sebelum waktunya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat. Allah SWT berfirman, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian sedang sholat. Maksudnya di sini adalah menutup aurat dan juga menggunakan pakaian yang baik ketika sholat. Dan Rasulullah SAW bersabda, La yakbalullah صلاة idin illa bikhimar Allah SWT tidak menerima solatnya Seorang wanita yang sudah dewasa Kecuali dengan khimar Kecuali dengan kerudung Ini menunjukkan bahasanya diantara syarat salat adalah menutup aurat. Dan aurat bagi laki-laki ini antara pusar sampai lutut. Aurat bagi laki-laki setelah ketika dia salat adalah dari pusar sampai sampai lutut. Adapun wanita maka para ulama berselisih pendapat ada di antara mereka yang mengatakan seluruhnya aurat kecuali wajah. Ada di antara mereka mengatakan seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya ketika sholat boleh membuka wajah dan telapak tangan. Dan di antara mereka ada yang mengatakan seluruhnya aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki atau kedua telapak kaki. Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Dan yang lebih hati-hati tentunya menutup semuanya kecuali wajah. Menutup semuanya kecuali wajah. Jadi ketika seorang wanita sholat sendiri dan di situ tidak ada laki-laki asing, silahkan dia membuka wajahnya. Tetapi kalau di situ ada lelaki asing yang bukan mahramnya, maka adalah dia juga menutup wajahnya. Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati yaitu bahasanya aurat wanita ketika dia sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Kemudian yang ke selanjutnya yang ketujuh adalah menjauhi najis. Ya menjauhi najis. Najis di sini mencakup najis yang ada di badan kita ataupun pakaian kita ataupun tempat kita sholat. Maka sebelum kita sholat ini harus diperhatikan. Sudahkah kita bersih dari najis? Baik badan kita maupun pakaian kita maupun tempat kita sholat Karena kalau tidak Maka sholat kita tidak akan sah Dan najis ini banyak contohnya Di antaranya, di antaranya adalah Bangkai Kemudian Air madi Air wadi Nanah Kemudian air kencing Tinja Tinja manusia Maka ini adalah termasuk najis yang harus dihindari. Kemudian di antara syarat sholat yang selanjutnya adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Allah swt berfirman, Fawali wajhaka syatoral masjidil haram." Maka adalah kamu menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena kiblah kita adalah Ka'bah. Umat Islam disuruh untuk menghadap ke kiblah ketika mereka mereka sholat. Di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudhu tsumma bilil qiblah." Apabila engkau mendirikan sholat, maka hendaklah sempurnakan hendaklah engkau menyempurnakan wudhu kemudian menghadaplah ke kiblat. Menunjukkan bahasanya termasuk syarat sholat adalah menghadap ke kiblat. Bagaimana cara mengetahui, mengetahui arah kiblat? Di antaranya adalah dengan kabar orang lain yang terpercaya. Atau seandainya kita tidak dikabarin maka bisa dengan petunjuk yang ada di sekitar kita. Misalnya seorang masuk masjid kemudian melihat ada mimbar. Dan biasanya mimbar ini berada di arah kiblat sehingga seorang bisa tahu bahasanya arah kiblat adalah ke arah ke arah mimbar. Atau bagi yang mengetahui ilmu perbintangan bisa juga mengetahui arah kiblat dengan bintang yang dia lihat. Dan ini adalah termasuk fungsi bintang. Di antaranya adalah mengetahui arah. Kemudian di antara syarat salat adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Kalau seseorang salat merakukan gerakan salat ya mulai dari mengangkat tangan, bersedekah, rukuk, sujud, tetapi dia tidak niat, hanya sekedar olahraga misalnya maka ini tidak di, tidak sah solatnya, karena dia tidak tidak niat. Dan yang namanya niat ini adalah di dalam hati. Karena niat pengertiannya adalah tergeraknya hati untuk melakukan sesuatu. Ini adalah niat. Itu adalah syarat-syarat solat yang jumlahnya ada sembilan atau ada delapan. Ada sembilan. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun solat ini adalah perkara-perkara yang diamalkan di dalam solat yang harus dikerjakan. Yang apabila ditinggalkan maka tidak sah solatnya. Baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja batal solatnya. Apalagi sengaja. Ini adalah rukun-rukun solat. Perkara-perkara yang wajib dikerjakan ketika solat yang batal sholatnya apabila ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jumlahnya ada 14. Yang pertama adalah berdiri apabila mampu di dalam sholat fardu. Ini adalah termasuk rukun. Kalau kita mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka harus berdiri. Kalau kita mampu, tetapi kita duduk dalam sholat fardu maka sholatnya tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah swt, wa lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian berdiri untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Kita diperintahkan untuk berdiri, berdiri. Wa lillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu maka duduklah. Fa illam tastati' fa'ala jam. Kalau kamu tidak mampu maka solatlah dalam keadaan berbaring. Rasulullah SAW mengatakan Salli iman. Pertama kali beliau menyuruh kita untuk solat dalam keadaan berdiri Apabila orang sakit Atau karena udur yang lain Maka diperbolehkan dia solat semampunya Kalau dia tidak mampu berdiri karena sakit atau karena keadaan misalnya di atas pesawat yang goyang maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk atau kalau tidak mampu duduk maka berbaring dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang utuh karena Rasulullah SAW bersabda idha maridhal abdu au safar kutiba lahu mithlu makana ya'malu muqiman sahihan apabila seorang hamba sakit atau bepergian orang sakit dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri kemudian dia duduk orang bepergian banyak perkara-perkara sunnah yang dia tinggalkan mungkin selama dia di kotanya di daerahnya dia bisa menjaga sholat rawatib tapi ketika bepergian mungkin dia tinggalkan sholat rawatib tersebut maka kata Rasulullah SAW barang siapa yang sholat barang siapa yang sakit atau bepergian maka akan ditulis baginya apa yang dia amalkan ketika dia dalam keadaan mukim atau dia dalam keadaan sehat. Dan ini syaratnya selama dia mukim dia menjaga sholat tersebut. Ya, orang yang mukim kemudian dia menjaga sholat rawatibnya, senantiasa menjaga rawatibnya, maka ketika dia safar, meskipun dia tidak sempat melakukan rawatib, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Ini kalau dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka perkaranya luas. Boleh kita sholat dalam keadaan berdiri, dan boleh kita sholat dalam keadaan duduk. Tapi kalau kita sholat dalam keadaan duduk, maka kita hanya mendapatkan separuh pahalanya. Ini dalam sholat sunnah, dalam sholat nafilah. Perkaranya luas, boleh kita berdiri, boleh kita duduk. Tapi kalau kita duduk, maka sholatnya hanya mendapatkan separuh dari pahala. Rasulullah SAW bersabda, Salatul qa'id minan nisfi alan nisfi min salatil qa'im. Beliau SAW mengatakan, orang yang duduk, orang yang sholat dalam keadaan duduk, itu mendapatkan separuh dari pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah takbir yang pertama kali kita ucapkan yang merupakan pembuka salat. Rasulullah SAW mengatakan tahrimuha takbir. Yang mengharamkan ketika salat itu adalah takbir. Artinya apa? Kalau orang sudah mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram berarti sudah diharamkan atasnya perkara-perkara yang sebelumnya dihalalkan. Sebelumnya dihalalkan untuk berbicara, tapi kalau sudah takbir tidak boleh berbicara. Sebelumnya dihalalkan untuk minum, tapi kalau sudah takbir maka diharamkan apa? Minum. Makanya dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Beliau SAW mengatakan tahrimuha takbir Yang mengharamkan adalah takbir Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah Membaca Al-Fatihah ini termasuk rukun di antara rukun-rukun Salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam satu rakaat maka rakaatnya batal. Satu rakaat tersebut ba batal. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yakra' bi Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab. Dan tidak ada salat di sini maksudnya tidak ada tidak sah salatnya. Tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah Dan ini dilakukan setiap rakaat Bahkan Orang yang men yang menjadi makmum Ketika Imam membaca Quran secara jahriyah Secara keras Seperti misalnya kita menjadi makmum ketika solat maghrib Atau isya Atau subuh Maka dalam keadaan seperti ini pun Kita juga diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah Rasulullah SAW beliau pernah berkata kepada para sahabat saat itu, "La'allakum taqra'una al-Qur'an khalfa imamikum wal imamu yaqra." Kalian mungkin kalian membaca Al-Qur'an di belakang imam kalian sementara imam kalian dalam keadaan membaca. Beliau bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat berkata, "Iya ya Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan fala taf'alu. Janganlah kalian lakukan. Illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Kecuali apa? Kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Jangan membaca di belakang imam. Kalau imam sedang baca Al-Qur'an, salat maghrib, isya, subuh misalnya dikeraskan, jangan membaca Al-Qur'an kecuali apa? Kecuali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah jangan ditinggalkan. Adapun surat yang lain, surat-surat yang lain selain Al-Fatihah, maka ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah ini adalah termasuk termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Kemudian rukun salat yang selanjutnya adalah rukuk. Rukuk setiap rakaatnya. Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian. Kemudian dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ketika beliau mengajari sahabat ini untuk sholat, beliau mengatakan, thumarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian hendaklah kamu rukuk sampai engkau tenang di dalam rukukmu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengangkat badan dari rukuk. Mengangkat badan dari rukuk ini juga termasuk rukun. Karena beliau SAW mengatakan kepada seorang laki-laki yang beliau ajari solat, "Tsummarfa hatta tak ta'tadila qa'iman, hatta tak ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah badanmu sehingga engkau tegak dalam keadaan berdiri. Kemudian di antara rukun solat ada i'tidal. Adalah al-i'tidal yaitu tegak setelah rukuk. Berdiri tegak setelah rukuk. Karena sabda, sabda Nabi SAW Thummarfa' hatta tak ta'tadila qa'iman Kemudian angkatlah sampai engkau berdiri tegak Beriktidal Kemudian yang selanjutnya adalah sujud Ini juga termasuk rukun solat Sebagaimana dalam firman Allah tadi Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu Wahai orang-orang yang beriman Rukuklah kalian dan bersujudlah Kemudian di antara rukun solat adalah mengangkat badan dari sujud. Jadi setelah sujud, kemudian mengangkat badan menuju duduk di antara dua sujud. Maka ini juga termasuk rukun solat. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Thumarfa hatta inna sajidan." Kemudian angkatlah badanmu sampai engkau dalam keadaan tenang. Eh, Thumarfa hatta inna jalisan Angkatlah badanmu sampai dalam sampai engkau dalam keadaan tenang duduk. Ini menunjukkan bahasanya mengangkat badan setelah sujud ini adalah termasuk termasuk rukun. Kemudian termasuk rukun adalah duduk di antara dua sujud. Ini juga termasuk rukun salat. Yang apabila dikerjakan, apabila tidak dikerjakan, sengaja atau tidak sengaja maka membatalkan sholat itu sendiri. Kemudian di antara rukun sholat adalah tumakninah. Tumakninah yaitu tenang di dalam mengerjakan sholat. Apabila seseorang tidak tenang, artinya tergesa-gesa di dalam sholatnya. Seperti yang kita lihat pada sebagian e, orang, ya sebelum dia sujud dengan benar kemudian langsung mengang, mengangkat badannya, atau sebelum dia iktidal dengan benar langsung sujud. Maka ini adalah tidak tenang di dalam sholat. Dan ini termasuk membatalkan sholat. Karena tumak ninah ini adalah termasuk rukun sholat. Makanya beliau SAW ketika datang seorang laki-laki yang masuk ke masjid. Dan saat itu Rasulullah SAW ber, e, sedang duduk di dalam masjid. Kemudian laki-laki tersebut sholat kemudian datang mengucapkan salat eh, salam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa kalam tu tusalli." Kembalilah kamu dan salatlah lagi. Karena sesungguhnya engkau tidak atau belum salat. Akhirnya dia salat kembali. Tapi dengan cepat, tanpa nina. Ya kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah mengatakan Irji' Fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan salatlah. Karena sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian dia salat lagi yang ketiga kalinya datang lagi kepada Rasul dikatakan oleh Rasul SAW kembalilah kamu dan salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian dia mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Aku tidak bisa salat yang lebih baik dari ini dia mengakui bahasanya dia tidak bisa sholat yang lebih baik dari dari ini. Kemudian oleh Rasulullah SAW diajari bagaimana sholat, bahasanya sholat itu harus dikerjakan dengan tumak nina, ketika rukuknya, ketika iktidalnya, ketika sujudnya, ketika duduk di antara dua sujud. Semuanya harus dikerjakan dengan tumak nina. Itu dalam keadaan tenang, sampai kembali sendi-sendi itu kepada tempatnya. Dan tumak nina belum tentu harus, tidak harus lama. Meskipun sebentar, yang penting tumak nina. Bisa membaca dikir-dikir yang disyariatkan pada tempat-tempat tersebut. Maka itu dinamakan tumak nina. Kemudian yang selanjutnya, di antara rukun-rukun sholat adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tasyahud akhir ini termasuk rukun sholat. Yang kalau ditinggalkan, maka tidak sah sholatnya. Sengaja atau tidak sengaja. Dan yang dimaksud dengan tasyahud akhir adalah ucapan kita At-tahiyatu lillah Wassalawatu wa tayyibat Assalamualaika Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ini dinamakan tasyahud Kenapa dinamakan tasyahud? Karena di situ mengandung syahadatain Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus kita baca. Tasahud terakhir ini harus kita baca karena ini termasuk rukun. Kemudian di antara rukun solat adalah duduk tasahud. Jadi membaca tasahudnya termasuk rukun. Duduknya kita ketika tasahud itu juga termasuk rukun. Apabila seseorang setelah sujud yang kedua langsung salam tanpa membaca tasyahud tanpa duduk maka sahnya e, salatnya batal. Ya apabila berdiri dari e, ber, e, mengangkat badannya dari sujud kemudian langsung salam tanpa duduk tasyahud dan juga tanpa membaca tasyahud akhir. Maka dalam keadaan seperti ini salatnya batal Dan dia telah meninggalkan dua rukun Yaitu meninggalkan rukun tasyahud akhir Dan juga meninggalkan duduk tasyahud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 afdolnya kita membaca salawat Ibrahimiyah ini yang disebutkan di situ nama Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita ingin meringkas, boleh kita hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Dan ini minimalnya kita membaca membaca salawat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau kita ingin meringkas salawatnya. Jadi salawat ini menurut sebagian ulama adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Adapun jumhur ulama, maka mereka mengatakan bahwasanya membaca salawat ini tidak wajib. Yang mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Cuma sebagian ulama mengatakan ini adalah termasuk wajib dan termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Kemudian di antara rukun solat yang selanjutnya adalah tertib, yaitu berurutan ketika mengerjakan solat, mulai dari berdiri, kemudian ruku, kemudian etidal, sujud, ya e, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, dan seterusnya dilakukan dengan tertib. Maka ini juga termasuk rukun solat. Kalau dibalik, maka solatnya batal. Kemudian yang, yang terakhir di antara rukun solat adalah membaca salam. Membaca salam karena Rasulullah SAW bersabda, wa taslim wa wa, eh, wa tahliluha taslim. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan salat, yang menghalalkan salat adalah salam. Ketika seseorang sudah mengucapkan salam, maka sudah halal. Artinya yang sebelumnya diharamkan ketika solat diharamkan kita meminum, diharamkan kita berbicara, diharamkan kita makan, maka setelah taslim membaca salam halallah apa yang sebelumnya diharamkan. Ini adalah 14 rukun salat yang harus kita kerjakan. Apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka salat kita batal. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban salat. Bedanya kewajiban dengan rukun kewajiban-kewajiban sholat ini wajib juga, tapi kalau ditinggalkan tanpa sengaja bisa ditebus, yaitu diganti dengan sujud sahwi. Jadi kewajiban-kewajiban sholat kalau ditinggalkan sengaja batal, tapi kalau ditinggalkan tanpa sengaja maka diganti dengan sujud sahwi. Nah ini juga perlu kita ketahui karena sering sekali kita sebagai seorang muslim ketika sholat kadang kita lupa melakukan sebuah amal. Kalau kita tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, bagaimana kita tahu bahasanya kita akan sujud sahwi atau tidak? Ya, kapan kita sujud sahwi? Ketika kita meninggalkan kewajiban. Kewajiban sholat ada delapan. Yang pertama adalah semua takbir yang kita kerjakan dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Contohnya adalah takbir ketika kita mau rukuk ini adalah termasuk kewajiban sholat. Kalau seandainya kita lupa, mau ruko, lupa kita tidak takbir. Maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah tasmi' yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Setelah kita ruko naik, kita membaca sami Allahu liman hamidah. Ini adalah termasuk kewajiban yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja batal salatnya. Tapi kalau tidak sengaja maka diganti dengan sujud sahwi. Ini menjadi kewajiban bagi dua golongan. Bagi seorang imam maka wajib dia untuk mengatakan Sami Allah liman hamidah. Demikian pula wajib bagi orang yang sholat sendirian. Munfarid. Orang yang sholat sendirian maka dia harus membaca Sami Allahu liman hamidah. Adapun seorang makmum, seorang makmum yang berada di belakang imam, maka dia tidak berkewajiban untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd." Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Jadi Rasulullah SAW di sini tidak menyuruh makmum untuk mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi mengatakan rabbana walakal hamd langsung. Ya. Jadi sami Allah liman hamidah ini kewajiban seorang imam dan juga orang yang sholat dengan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tahmid. Yang termasuk kewajiban sholat adalah tahmid, yaitu membaca Rabbana walakal hamd. Ini termasuk kewajiban. Ya, yang harus kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Kemudian di antara kewajiban sholat adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim yaitu ketika wudhu, eh, ketika ruku. Maka ini adalah termasuk kewajiban membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian di antara kewajiban sholat adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Kemudian di antara kewajiban sholat adalah membaca Rabbi ghafirli, Rabbi Ketika duduk di antara dua sujud. Dan di antara kewajiban sholat adalah membaca tasyahud awal. Tasyahud awal ini termasuk kewajiban. Tapi kalau tasyahud akhir termasuk apa? Termasuk rukun. Ya tasyahud awal ini termasuk kewajiban. Seandainya kita lupa tasyahud awal, seharusnya kita tasyahud awal dalam sholat duhur. Lupa kemudian kita langsung berdiri. Berarti kita meninggalkan sebuah kewajiban. Dalam keadaan seperti itu maka kita diharuskan untuk sujud sahwi untuk menggantikan kekurangan kita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah duduk tasahud awal. Duduk tasahud awal ini juga termasuk kewajiban sholat. Ini adalah diantara ya ini adalah kewajiban-kewajiban sholat yang jumlahnya adalah delapan dan semuanya berupa ucapan. Ya takbirat, ya takbir-takbir selain takbiratul ihram, kemudian tasmi' sami Allah liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamd, subhana rabbil azim ketika ruku', subhana rabbil ala ketika sujud, rabbi ghafirli rabbi ghafirli ketika duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud awal, at kemudian duduk ketika tasyahud awal. Ini adalah kewajiban-kewajiban salat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang disunnahkan perkara-perkara yang dianjurkan ketika sholat. Jadi bukan rukun, bukan kewajiban. Seandainya kita, kita kerjakan semakin sempurna. Tapi kalau kita tinggalkan maka tidak mengapa dan kita tidak dan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat kita. Di antaranya adalah istiftah, membaca doa istiftah. Ya dan doa istiftah ini beberapa lafadznya dari Rasulullah SAW ada beberapa lafad dari Rasulullah SAW Boleh kita baca salah satunya Misalnya Allahumma ba'id baini dan seterusnya Atau membaca Subhanakallahumma wa bihamdik Wa tabarakasmuk dan seterusnya Atau membaca Wajah tu wajihya lilladhi fatara samawati wal ard Hanifa muslima Wa makana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin Dan seterusnya ini adalah lafal-lafal doa istiftah. Boleh kita baca salah satunya. Kemudian juga di antara hal yang disunahkan adalah membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah. Seandainya tidak kita baca maka tidak mengapa. Demikian pula basmalah sebelum kita membaca Al-Fatihah. Ini juga termasuk sunnah. Kemudian mengatakan amin, ini juga termasuk sunnah. Kemudian membaca Al-Quran atau membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka ini juga termasuk sunnah. Kemudian di antara perkara yang sunnah yang dianjurkan adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika kita mau ketika kita takbiratul ihram. Ini adalah perkara yang mustahab. Sunnah hukumnya. Kalau takbiratul ihramnya mengatakan Allahu Akbar, ini termasuk apa? Rukun. Kalau tidak kita kerjakan, nggak sah solatnya. Tapi kalau mengangkat tangannya, maka ini termasuk perkara yang disunahkan, dianjurkan. Seandainya kita angkat, maka berarti kita sudah melaksanakan sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Tapi kalau tidak kita angkat, artinya kita hanya mengatakan Allahu Akbar, tanpa kita mengangkat tangan kita. Maka sah sholatnya. Karena mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram adalah hukumnya dianjurkan. Demikian pula mengangkat tangan ketika ruku. Mengangkat tangan ketika kita mau Iktidal, berdiri kembali Maka ini juga termasuk perkara yang disunahkan Di antara perkara yang disunahkan Adalah meletakkan kedua tangan di atas dada Ini termasuk perkara yang disunahkan Jadi bukan termasuk rukun Bukan termasuk kewajiban Seandainya seseorang sholat Dalam keadaan seperti ini Ia tidak meletakkan kedua tangan di atas dada Maka sholatnya sah Tetapi dia meninggalkan sebuah sunnah sholat meninggalkan sebuah sunnah sunnah solat. Jadi seandainya ada orang tidak sedekap ketika dia solat, maka dia meninggalkan perkara yang yang sunnah. Dan yang lebih sempurna, tentunya meletakkan kedua tangan di atas dada. Ini adalah di antara uh, uh, di sunnah-sunnah solat dan masih banyak sunnah-sunnah solat yang lain. Kemudian kita uh, ringkas apa yang kita sampaikan ini. secara umum, cara melakukan sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sebelumnya kita menghadap kiblat, ya kemudian kita berniat dalam hati kita sambil mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya kemudian kita membaca istiftah, kemudian membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian al-fatihah, kemudian setelah itu kita mengatakan amin, kemudian setelah itu kita membaca apa yang dimudahkan dari surat Al-Quran Kemudian setelah itu kita bertakbir Kemudian rukuk Dan rukuk dalam keadaan sempurna Yaitu dengan Mensejajarkan antara kepala Dengan punggung Dan mata dalam keadaan melihat tempat sujud kita Ini adalah rukuk yang sempurna Kemudian meletakkan kedua tangan kita di atas lutut kita Dengan merenggangkan jari jemari Kemudian kita berdiri mengatakan sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan, kemudian membaca Rabbana walakal hamd, berdiri tegak, kemudian sujud dengan membaca Allahu akbar, kemudian membaca Rabbi uh, subhana rabbiyal a'la. Kemudian uh, ketika rukuk tadi kita membaca subhana rabbil azim. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la dan posisi sujud yang sempurna adalah meletakkan tujuh anggota badan di dalam di, ke, e, ke tanah yaitu dahi kita termasuk diantaranya hidung ini harus kena tanah kemudian kedua telapak tangan kita harus kena tanah ya harus menempel ke tanah kemudian dua lutut kita juga harus menempel di tanah demikian pula ujung kaki kita ini harus menempel di tanah kalau seseorang sujud sementara kakinya diangkat maka ini tidak sah sujudnya Kemudian setelah itu eh, kita duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli Rabbighfirli dan sunnahnya adalah kita duduk iftirash yaitu kaki kiri di, di dibuka ke atas kemudian kita duduk di atasnya. Kemudian kita me, me, memberdirikan atau menegakkan kaki kanan kita. Ini dinamakan dengan duduk iftirash. Kemudian setelah itu sujud kembali kemudian berdiri lagi dan melakukan seperti yang di awal. Ya, kemudian uh, di akhir rakaat yang kedua ini kita bertasyahud ya membaca at-tahiyatulillah. Ya, kemudian kita berdiri kembali. Kemudian terakhir kali kita membaca tasyahud akhir. Ya, kemudian disunahkan kita mengucapkan atau membaca doa berlindung dari empat perkara, yaitu Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan juga membaca doa-doa yang disunahkan di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian setelah itu kita salam. Yang kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan uh, solat kita termasuk di dalamnya rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan juga sunnah-sunnahnya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita sebutkan tentang beberapa hal yang membatalkan sholat. Poin yang tidak kalah penting adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat seseorang. Yang apabila dilakukan ketika dalam keadaan sholat maka sholatnya batal. Di antaranya adalah batal wudhunya maka ini membatalkan sholat. Kalau batal wudhunya berarti batal sholatnya secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah tertawa terbahak-bahak. Maka ini juga membatalkan sholat. Tapi kalau hanya sekedar tersenyum, bisa ingat sesuatu atau melihat sesuatu kemudian dia tersenyum tanpa mengeluarkan suara, tanpa terbahak-bahak, maka ini tidak membatalkan sholat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah berbicara di luar sholat atau berbicara di luar hal yang berkaitan dengan sholat dengan sengaja maka ini juga membatalkan sholat kemudian di antara hal yang membatalkan sholat adalah lewatnya seorang wanita yang dewasa di depan orang yang sholat ini juga membatalkan sholat misalnya kita sedang sholat kemudian tiba-tiba datang wanita atau lewat seorang wanita yang sudah dewasa ini membatalkan sholat karena Rasulullah SAW bersabda fa yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Sesungguhnya akan membatalkan solatnya, akan memotong solatnya apa? Tiga perkara. Apabila dilewati oleh keledai, seorang wanita dan juga anjing hitam. Oleh karena itu nanti hati-hati. Apabila kita di Mekah, itu sering sekali terjadi. Ya kita sedang sholat, sholat sunnah misalnya, sedang sholat sunnah tawaf. Kalau kita tidak memilih tempat yang aman dengan mudah nanti dilewati oleh seorang wanita. Dan itu sering terjadi. Oleh karena itu cari tempat yang pas, cari yang tempat yang aman supaya sholat kita tidak terpotong oleh lewatnya seorang wanita. Kemudian di sana ada perkara yang makruh, perkara yang dibenci ketika sholat. Di antaranya adalah menutup e, menutup mata, yaitu sholat dalam keadaan menutup mata seperti ini maka ini makruh. Makruh kecuali dalam beberapa keadaan di antaranya apabila seorang di depannya melihat pemandangan yang bisa mengganggu kekhusyukan dia dalam sholatnya. Maka dalam keadaan seperti ini boleh ditutup matanya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, maka sunnahnya adalah tetap membuka matanya. Dan yang, yang sunnah bagi seorang yang sholat adalah memandang tempat sujudnya. Itu yang disunahkan. Kemudian diantara yang dimakruhkan ketika sholat adalah sholat dalam keadaan sudah ada hidangan, makanan. Apabila seseorang sudah dihidangkan makanan, kemudian dia dalam keadaan lapar dan sangat ingin dengan ingin dengan makanan tersebut, ingin memakan makanan tersebut, maka makruh baginya untuk sholat dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan dia ingin mema memakan. Tapi kalau dia dalam keadaan e, dihidangkan makanan dan dia dalam keadaan berpuasa, atau dia dalam keadaan kenyang, maka tidak masalah. Meskipun sudah dihidangkan makanan. Di antara hal yang dimakruhkan adalah seseorang sholat dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar. Maka ini juga termasuk dimakruhkan. Termasuk di antaranya adalah mengangkat mata atau melihat pandangan ke atas. Yang melihat ke atas ini juga termasuk makruh. Ketika kita sholat. Jadi ketika sholat kita disunahkan untuk menghadap atau memandang kepada tempat sujud kita. Demikian dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan tentang tata cara sholat Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Swt semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Swt. Bagaimana hukum menghadiri Sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki dan perempuan Sholat berjamaah bagi laki-laki Menurut sebagian ulama adalah Sebuah kewajiban Sebuah kewajiban Mereka berdalil dengan beberapa hadis Dan juga ayat Di antaranya adalah firman Allah SWT Warka'u ma'ar raki'in Adalah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk Allah memerintahkan kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Bersama orang-orang yang rukuk berarti menunjukkan berjamaah. Berarti rukuk yaitu solat itu e, diwajibkan bagi laki-laki untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah SAW dulu pernah berkeinginan untuk berkeliling ya berkeliling ke rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk dibakar rumahnya. Karena dia tidak mengikuti sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu wajib bagi mereka, yaitu kaum laki-laki. Kenapa tidak dibakar oleh Rasulullah SAW? Karena di situ masih ada orang-orang yang memang tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, yaitu para wanita dan juga anak-anak. Itulah yang mencegah Rasulullah SAW untuk tidak membakar rumah-rumah tersebut. Wa illa seandainya di situ tidak ada orang-orang yang mendapatkan udzur niscaya dibakar oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahasanya sholat berjamaah bagi laki-laki ini adalah wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Dan tidak sepatasnya seorang muslim ya seorang laki-laki meninggalkan sholat berjamaah ini. Ya tidak sepantasnya seorang laki-laki muslim meninggalkan sholat berjamaah ini. Apakah kewajiban itu ketika rukuk hanya bacaan takbir saja atau juga rukuk itu sendiri termasuk kewajiban. Membaca takbirnya Allahu Akbar ketika mau rukuk itu termasuk termasuk kewajiban. Ya, termasuk kewajiban. Tetapi rukuknya sendiri termasuk rukun. Rukuknya sendiri termasuk rukun tapi takbirnya ketika dia mau rukuk maka ini termasuk kewajiban ketika sedang sholat terus bersin, apakah boleh mengucapkan tahmid? Bersin, e, eh, ketika sholat kemudian dia bersin, bolehkah kita mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat di belakang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Dia mengatakan alhamdulillah, bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, tetapi jangan dikeraskan. Ia mengucapkan alhamdulillah tapi tanpa dikeraskan. Alhamdulillah. Dan yang lain bolehkah menjawab? Tidak boleh. Yang lain tidak boleh menja menjawab. Kalau dia mendengar ada orang yang sholat bersin, kemudian mengatakan Alhamdulillah, maka yang lain tidak boleh menja menjawab. Tidak boleh mengatakan Yarhamukallah. Tidak boleh. Karena ini diingkari oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang diperbolehkan adalah mengatakan Alhamdulillah bagi orang yang bersin. Adapun orang yang di sekitarnya tidak boleh menjawab dengan mengatakan Yarhamukallah. Apakah dengan mengikuti rukuk saja masbuk sudah termasuk mendapatkan rokaat? Iya, kalau kita masbuk kemudian kita mendapatkan imam dalam keadaan rukuk maka kita mendapatkan satu rokaat. Ya kalau kita dalam keadaan terlambat masbuk kemudian kita mendapati imam dalam keadaan rukuk maka kita sudah mendapatkan satu rokaat meskipun kita belum membaca al-fatihah tadi. Ya, meskipun kita belum membaca Al-Fatihah. Dan sunnahnya dan sebaiknya kita bertakbirnya dua kali. Yaitu takbir, takbiratul ihram, kemudian takbir untuk ruku langsung. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar langsung apa? Ruku. Maka kita akan mendapatkan apa? Satu rakaat. Meskipun kita belum membaca Al-Fatihah, ya meskipun kita belum membaca Al-Fatihah. Semasa solat di hadapan Ka'bah, adakah sunnah mata memandang ke Ka'bah atau ke tempat sujud? Sunnahnya tetap memandang ke tempat sujud, meskipun kita ber, eh, berada di depan Ka'bah. Ya, jadi memandang ke tempat sujud, ini disunahkan apakah kita solat di depan Ka'bah ataupun di tempat yang lain. Ya, maka tetap disunahkan menghadap ke tempat sujud dan ini lebih khusyuk daripada seseorang memandang ke tempat yang lain. Meskipun itu memandang Ka'bah itu sendiri. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.